sehari tentang Al-Quran enam sehari Riyadus Salihin karena masih banyak santri-santri yang belum bagus dalam baca Al-Qur'annya. Walaupun di sini ada kiroat tapi juga berkaitan dengan tajwid. jadi samping kita mempelajari tajwid juga kita mempelajari kiraat yang ada. <clears throat> Yaitu pelajarannya. Jadi sehari mempelajari Al-Quran dan sehari mempelajari kitab Riyadus Salihin ringkasan kemarin. Yang terakhir saya mana ini Al-Qurannya? Dan kiraat kemarin. Warasnya. Saya mah ada lupa. Hmm? Shikok. Sekarang mutafifin. Baik, masuk di surah Al-Mutafifin. Saya kira ahwars. An-Nafi' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع سمع بسم الله الرحمن الرحيم di luar masuk, di luar masuk, jangan di luar. Wailul lil mutaffifin. Sama-sama. Ingat pada fa'nya jangan sampai keliru. Al mutaffi. Jangan mutaffi bukan bibir dengan bibir tapi gigi atas dengan perut bibir bawah. Wailul ويل للمطففين Ulang. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هذه هذه pada kafnya sekali lagi وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Roknya tipis. Sama-sama. Jadi mim jama, mim jama kalau setelahnya hamzah. Nah, itu baru di silah disertai dengan enam harokat. Kita ulang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ulang. rok sini tipis karena didalui oleh kasroh. Nah, sebelumnya kasroh, sehingga roknya tipis. Dalam satu kalimat. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ulanya dibaca enam, sama-sama. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Li Rabbil Alamin rohnya dibaca tebal tetap dikarenakan beda kalimat. Lam itu harf jar kemudian Rabbi majrurun bilang pisah di situ. Sehingga tidak boleh dibaca li Rabbi, tapi li Rabbi tetap. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sama-sama. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ulang kalau al-fujair dibaca imalah. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum Marqum ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نسيم Kita ulang kembali. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadinasim. Mu'tadinasim. Nah, sama-sama. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين رونيا بيس karena dialih oleh ya sukun sama-sama Asatirul awwalin. Nakal sama-sama. Kita ulang kembali. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sama-sama. <clears throat> Siapa masih ingat mad badal dibaca 246 kecuali saya menyebutkan. Masih ingat teorinya? Kalimat Israel dan apa? Ketika diahli oleh sukun asli, Quran, Al-Dham'an. Tapi kalau wakaf sama. Tapi ketika wasal, itu pengecualiannya. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون sama-sama Kita ulang كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ulang Di sini sekta hanya kiraah hafs. Al-Hasim. 19 jalur semua memakai idgham barrona. Nah, barrona. Nah, 19 jalur. Jadi hafaz di sini menyendiri. Taib. Kalla innahum rabbihim yawma idhin lamahjubun إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Kalian harus ingat saya wajib majais dibaca enam. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Ulang. Ra kasroh mutatarrifah. Ya ra yang kasroh terakhir terakhir ya di ujung. Al nah, sini menjadikan imalah. Kita ulang kembali. Kalla inna kitab labrari fi illin Nakal di situ. Tabala Sama-sama كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون kan tinggal nakal jadi dipindahkan harokannya ala laro ala laro ala laraiki yang تشكرون ulang تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ada hamusnya ختامه مسك ختامه مسك Mana hamusnya? Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ini untuk menguji bisa ucapkan sin apa enggak. Dia di sini ada S-nya banyak. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tipisnya sama-sama. Wa fi min الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Kemudian pada fakihin, fanya panjang di situ. Wa idza qalabu Qalabu fakihin. Sama-sama. Nah, perbedaannya sedikit sekali. Semua dari sisi teori. Kalau bisa teori, tinggal perbedaan yang sedikit tadi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Semuanya enam di situ. Sama-sama وما أرسلوا عليهم حافظين ulang فاليوم الذين آمنوا من الكفر الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ulang Usahakan ada ta'lik, ada ta'lik. Suatu waktu kalian membutuhkan, nah bisa mengetahui Paham kalau di baik itu di Jamiah Islamiyah di Madinah ataupun di Mesir ataupun di Yaman sendiri. Nah, kiraah di sini dibutuhkan waktu lama. <clears throat> Kadang satu kiraah satu tahun. Jadi kalau sepuluh kiraah berarti dua puluh tahun. Itu baru kiraat saja. <clears throat> Seperti di Yaman, ini dulu guru kita, nah, Ibrahim Sanani, Ibrahim Al-Faqih Sunani, Itu begitu. Jadi orang-orang ikhwan muslimin itu dari pagi sampai malam. Isinya kiraat. Makanya sering meledek harus sunnah. Harus <laughs> sunnah katanya. Mari kita memahami Al-Quran dan sunnah sunnah memahami salaf. Nah, Qurannya gimana? Qurannya banyak tidak bagus. Ini sering di sering dilecehkan. Itulah harus sunnah, jangan sampai tidak bisa. Al-Quran tidak bisa, ini sangat aib. Juga ada, nah kemarin itu sudah dituakan sebenarnya Ali Razihi. Ini di agung-agungan oleh mereka Al-Quraniun. Ketika membaca awal dari surah Maryam, banyak kesalahannya sampai ditegur oleh Syekh Hasan bin Qasim ar rawi ini tidak sepantasnya. Kamu sudah lama mencari ilmu, baca Quran tidak bisa. Karena beliau Syekh Hasan juga memiliki karangan-karangan di antaranya buku tajwid. Nah, jadi tahu <coughs> tentang kesalahan-kesalahan yang dinasihati waktu itu. Nah. Jadi harus sungguh-sungguh dan insya Allah kalau kalian dakwah di kampung kalian, Al-Quran sudah punya, ini insya Allah sudah bagus. Tambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. <clears throat> ini dakwah. Insya Allah diterima oleh semua masyarakat. Al-Quran oleh semua masyarakat diterima. Ya, kalau Al-Qurannya sudah salah fatal, ya mungkin gak akan mendapat jatah kalian walaupun mungkin pandai dalam nahwu, pandai dalam nah, mungkin banyak hafalannya. Nah, ini harus betul-betul mondok di sini harus menguasai dari si tajwid, kemudian juga sebagian keroat dan lain-lainnya ini butuh waktu yang cukup lama. Nah. Kita dulu baru kira hafaz saja setahun sekitar setahun belajar kepada Syekh Abu Hafs Al-Maghribi dari Maroko. Orangnya kulitnya putih, tampan. Dan juga kepada Abu Hazim Al-Maghribi juga. Ya, sama-sama kunyahnya. Nah. Bacaannya rata-rata di sana bagus. Nah. Ketika dulu ada tiga, tiga orang ini. Abu Huzaifah, Abu Hazim, sama Abu Hafiz maka damat langsung berubah imamnya. Imamnya tiga ini. <laughs> Nah, karena ini termasuk ahli dalam Al-Quran. Ya langsung tergeser semua imam-imamnya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت hati أتي فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد addalak. Pakai tasdid sama-sama. Jadi satu ini aja perselisihannya. Yang lain teori. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين lamnya hati-hati وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين فما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا kalian cukup kasih tanda bagian faad dalat. Itu aja sudah. Yang lain saya lagi teori. Kalau sudah bisa teori, tinggal baca ya. Nah. nah. Jadi mustaf kita kita kasih tanda satu aja bagian sini. faad dalat. Ini ada khusus ini mustaf waras. Tandanya hanya satu jadi. Demikian pula Padahal mutaffin itu dua tanda. Kalla barrana sama fakihin. Yang lainnya teori. Nah, kalau sudah paham teori, insya Allah akan bisa baca dengan baik. Ya, sekali lagi besok insya Allah jadi setiap jam 7 taklim mulai dari nama pertama itu kiroah, Ya, kadang kita selingi juga mungkin kalau hafaz. Dan juga kita tanya tentang tajwid dan sebagainya. Biar terus berlangsung. Setelah itu kita lanjutkan syarah mulakhas riyadus salihin. Tayyibillahul